Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Dzil izzati wal kibriya. Jami'us sifatil ulya wa lahul asma'il husna. العلي الكبير بالأسماء الأعظم الحميد المجيد القدوس السلام ذي الجلال والجمال والكمال والإكرام حي موجود قديم واستحالة من العدم الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت ولا ينم لا يحتاج إلى مكان وما يتعلق بالزمان السميع البصير المتكلم لا يحتاج إلى بيان سبحان الذي منزه أن يشبه بالأكوان قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره وما سواه حوادث محلوق موجود بعد العدم والفناء محلوق من خلقه لا قدرة ولا موجود كله بيده الذي تواضع كل شيء لعظمته ودل كل شيء لعزته وخاضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته وسكن كل شيء لهيبته وظهر كل شيء لحكمته وتصاهر كل شيء لكبريائه جل وعلا والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في العازل بصاحب جميع الصفات الكمالية المنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته ورثة العظمى لأهل الله إله إلا الله من أتى لبابه متوسلا قبيله الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulam wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah yang saya hormati guru saya mursyid kita Sayyidi Syekh Syamal Ibn Hasani segenap pengurus jemaah Tarekah Al-Mu'tabarah Idaratul Aliyah, Idaratul Ustaz Jakarta dan penyelenggara dalam pikir bersama para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Satu kebahagiaan yang luar biasa pada siang hari ini atau pagi hari ini. Kita bertatap muka, berwajah dalam bersama-sama kita telah menemukan kalimah la ilaha illallah Salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain kalimah la ilaha illallah sebagai pengukir penghias kalbu bagaimana cara menumbuhkan kalbu itu supaya bersih dari sifat-sifat muhlikat sifat-sifat rodain kalau babul syariah karena tarekat adalah buah daripada syariah tidak mungkin tarekat akan lepas daripada syariah tapi syariah akan membuahkan kepada akan membuahkan tarekat jadi la farqu ma baina tariqah wa syariah innama tariqah wa huwa natijatu syariah kama qala bin tajmil usulil awliyah kita sudah disediakan air oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi, untuk bercuci muka. Kalau dunia oke sebatas wudhu telah digunakan untuk sholat karena itu sholat lima waktu ataupun sholat sunnah ataupun dalam tilawatil Quran lah selesai finish mau dibatalkan silahkan mau tidak mati wudhu lebih baik tapi Torekoh menuntut aplikasi sosialisasian kepada individu yang berwudu bagaimana setiap hari kita dicuci muka apakah kita akan kita menambah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak Apakah kita akan karena mengadakan kepala begini semakin sombong anania akan muncul karena saya, saya, saya, saya. Tidak ada habisnya kalimat saya. Karena faktor ilmunya dan lain sebagainya. Tasawuf atau rekoh menuntut penggunaan wudhu tersebut. Mata kita dari bagian muka ini yang dibasuh. Apakah kita akan selalu memandang yang lebih jauh, mempunyai wawasan yang jauh? Apakah kita semakin tawadu atau tidak, semakin berakhlak, beradab dengan wudhu itu tadi. Dan bagaimana wudhu telinga ini tersebut terus setiap hari kita sucikan. Apakah semakin banyak menambah kotoran atau dosa? Mendengarkan sesuatu yang belum jelas, belum tabayun, terkadang sudah disampaikan hingga menjadikan keresahan yang lain karena telinga tidak bisa kita menyaring mana yang baik dan mana yang tidak yang kedua tangan kita yang kita sucikan setiap hari disucikan setiap hari apakah semakin memegang barang yang dilarang oleh Allah atau memegang yang diperintah oleh Allah kita selalu apakah kita dituntut apakah kita kepada diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya atau semakin bermaksud kita diwudui setiap hari kemana malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bagaimana mengaplikasikan mensosialisasikan wudhu kita setiap hari mereka mengajak begitulah ya. belum dikirnya baru wudhu kita sudah diajak untuk memasarkan kepada diri kita kaki kita bisa menarik pribadi kita berbuat yang tidak menguntungkan dan tidak terpuji air sekali lagi kembali kepada kita alat pencuci sudah lahirnya pertanyaannya kapan kita setiap hari ingin mencuci hati kita apa alatnya kalau muka jasad fisik dengan alat-alat parfumnya, alat-alat kecantikan, alat-alat kecakapan dan lain sebagainya komplit lah. Kita usahakan untuk harum aromanya dan sebagainya. Tapi bagaimana mencuci kalbu? sehingga setiap keluar nafas ini harum baunya karena ala bibikrillah tatmainul qulub membuahkan aroma-aroma yang harum karena apa para malaikat dan arwah tahirah mencium dari setiap nafas kita mengumumkan jalla wa ala kebesaran Allah subhanahu wa taala apa alat mencuci hati kita kalau kita sudah disediakan air mencuci adalah dengan bidikrilah itu tadi di antara satu untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat muhlika ar yang terhina telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ini selalu kita bersihkan hati kita akan tumbuh beberapa hal. Pertama, khauf billah takut kita kepada Allah semakin tambah selalu korek introspeksi mawas diri apabila bangun malam dengan penuh kerendahan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala lima waktu saja ketika kita mengambil air wudhu hati sudah mulai hadir atau hudur hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa siapa aku ini dan siapa saya ini saya umpamanya maaf saya Habib Lutfi saya keturunan Rasulullah saya ketua Jum'iyah Tarkahal atau Al Muktabarah Nahbiyah seluruh Indonesia saya begini, saya begini, Gusti, saya begini, ya Allah, saya lalu di bawah di hadapan Allah. Tidak malu itu pemberian siapa? Amanah atau beban. Bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang minta tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah bisa membawa usul kepada orang-orang atau tidak atau usul kepada dirinya khususnya bila mana kita bersimpuh di hadapan Allah hilang semuanya itu hanyalah engkau ya Allah milikmu pemberianmu semata-mata hadir yang isi kelemahan kelemahan kelemahan yang ada pada diri kita tumbuh Khof takut kalau dirinya terpisah dari iman Islamnya. Kedua, setelah khof kita kembali kepada rojak. Karena rojak dan khof tidak bisa diputuskan. Dua sejoli. Al-khof wa rojak. Pengharap selalu kepada Allah. Yang ketiga, sedih benar hatinya, benar tutur katanya, benar penglihatannya, benar pendengarannya, benar sifat terjangnya. Yang keempat al-mahabbah. Al-mahabbah mahabbatun billah wa mahabbatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin kuat kecintaannya kepada Rasulullah dan Rasulullah sebagai idola kita akan selalu menanamkan idola sebagai cermin kita, toladan kita penuntun kita pada waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia yang fana ini sampai kelak nanti di hadapan kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semakin melekat, semakin melekat kecintaannya kepada Rasulullah, Islam akan kuat. Islam akan semakin kuat iman seseorang semakin kuat karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wantaya wantaya batu fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati kadar bobot iman seseorang adalah ketergantungan kecintaannya kepada aku kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa iman imannya akan semakin membumbung dan semakin kuat tapi apabila ini cintanya kepada Rasulullah semakin melemah mau digerogoti kecintaannya kepada Rasulullah imannya pun akan semakin meletup Makanya dengan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid Nabi Alaihi Wasallam satu untuk melahirkan rasa syukur terima kasih kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam bukan sekadar pajaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bukan sekadar itu, tapi terbentuk dari mulut. Ya Allah, ya Rabbi seandainya kekasihmu tidak aku turun, engkau turun. Mana mungkin aku ini mengenal beriman berislam? Andai kata kekasihmu tidak engkau turunkan, serta tahu wal hidayahmu kepada aku, mana mungkin aku kenal dan mengerti kepadamu. Mana mungkin aku bisa mentauhidkan kepadamu dan mana mungkin aku mengerti isi Al-Qur'an dan mana mungkin aku mengerti bisa membedakan bainal haq wal batin? bainal halal wal haram, dan lain sebagainya mengerti akhlakul karimah mengerti taat kepada Allah taat kepada Rasulnya taat kepada para alim ulama taat kepada para aulia taat kepada pemerintahnya taat kepada negaranya taat kepada kedua orang tuanya semuanya adalah dari berkah ajaran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengerti kasih sayang mengayomi melindungi sesama manusia tidak cukup itu saja sampai kepada hayawan kita melindungi demikianlah Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam Jadi ucapan di dalam kita maulid Nabi tidak lain ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Rasulullah SAW. Malam yaskurinna nasalan yaskurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia sama tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maulid Nabi SAW. Manusia yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan namanya belaka berbeda dengan nabi-nabi yang lain kalau nabi-nabi yang lain dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, wa ya Isa, wa Ismail, wa Asbat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghormati atas ciptaannya. Tidak satu ayat pun yang memanggil kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Yang ada, ya ayuhan nabi, ya mudathir, ya muzammil, ya sin, toha, dan lain sebagainya malah Rasulullah SWT berfirman la taj'ali bainak la taj'ali du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu Allah Ta'ala memberikan contoh Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala bukan yusalluna ala Muhammad Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf Siapa yang ra'uf ra'uf rahim yang diberi oleh Allah SWT predikat dengan asma Allah satu kehormatan kepada kekasihnya ar-rauf ar-rahim kepada bil mukminin adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormat kul innama ana basyarun mitlukum basyarun mitlukum tapi basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumin bukan sembahyang sembarang mitlukum mau disamakan asal basyar tidak mungkin basyariahnya Rasulullah adalah basyarun maksum kelasnya sudah lain dengan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin dekat kepada Rasulullah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak akan dituntun oleh beliau mentauhidkan kepada Allah itulah al-mahabbah padahal kecintaan umat seluruh dunia ditimbang jadi satu dengan kecintaan bagi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya baina sama wasumur para bapak Ada waktu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam bersabda Ya Muhammad Ya Habibullah Bila mana umatmu mau mati kurang satu tahun Taubah minta ampunan kepada Allah akan dihampuni semuanya oleh Allah SWT apa usaha Nabi umatku tidak mampu dan tidak kuat akhirnya dikurangi sampai setengah tahun sampai satu minggu tetap Rasulullah menjawab umatku tidak kuat kurang satu hari ya Rasulullah timah umatku tidak kuat lalu apa saja Allah SWT selagi ruh belum kelihatan tangguh ini mau minta ampun kepada Allah dihampuni semuanya dosanya itulah usaha kita Nabi Rasulullah Alaihi kita bangun tidur mau tidur tidak pernah menjenguk jarang kita mau menjenguk kamar anak-anak kita maaf yang bukan dewasa maksud saya yang masih perlu perhatian bagaimana anggun bantalnya bagaimana selimutnya bagaimana tidur anak-anak itu kita pegang jidatnya kita pegang dadanya dengan ucapan ya Allah ya Rabb jangan kau jadikan keturunan generasi-generasi yang telah akan menarik fitnah kedua orang tuanya dan gurunya di hadapanmu ya Allah jangan sampai jadikan anak-anakku ini yang memalukan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapanmu jangan jadikan anak keturunanku ini yang memalukan kedua orang tuanya kedua orang tuanya di sini di hadapanmu ya Allah tidak pernah Rasulullah mau tidur rakatan dengan kedua telapak tangannya memohon kepada Allah ummati ummati ummati selalu disebut umatnya diperhatikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bangun tidur umatnya lagi yang di diceritakan oleh baginda Nabi takut karena besok umatnya Yaumil Karbil Akbar yang paling luar biasa itu dia apakah kita bangun tidur pagi ingat kepada anak-anak kita bangunin sholat subuh takut bangun takut bangun hai anak-anakku bangunlah bangunlah bangun bangun bangun bangun mari bersama-sama papa bersama papa untuk munajat kepada Allah semuanya adalah untuk kalian kelak di masa depan kita lupa Rasulullah bangkit bangun dari kubur dijemput oleh para malaikat Allah dengan keindahan kebesaran hurul ain lain, ain dari semua yang datang membawa pakaian-pakaian yang luar biasa begitu dibangunkan dari kuburnya oleh malaikat Jibril Ya Sayyidi ya Habibullah Gumu Bangunlah ini sudah dari hari kiamat Apa kata Rasulullah Langsung lengan Jibril yang dipegang oleh Rasulullah SAW pegang langsung apa pertanyaan Rasulullah kaifa ummati ya Jibril bagaimana keadaan umatku ya Jibril tidak mengatakan bagaimana kaifa azwaji wa kaifa auladi wa kaifa duriyati tidak pertanyaan anak istrinya cucunya tidak yang ditanyakan siapa kaifa ummati ya Jibril perhatiannya yang sangat luar biasa satu contoh bahkan perhatian Rasulullah tidak begitu saja kepada kita kita ini anak kecil menjadi perhatian bagaimana kecintaannya kepedulian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan pada waktu hari raya saya cerita sering saya cerita pada waktu hari raya orang sibuk menikmati baca sholatul ini anak kecil hilir mudik di masjid di Madinatul Munawwarah menikmati dalam hari rayanya dengan pakaian-pakaian yang indah-indah karena itu disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada satu anak kecil di atas tebing di bukit dia sambil menutupi surbannya masih melihat di bawah karena kota Madinah di bawah tapi nanti sewaktu-waktu surbannya ke kembali karena merasa malu takut kalau kelihatan yang dari bawah Rasulullah melihat langsung didekati oleh baginda Nabi dan begitu indahnya teguran Rasulullah SAW Assalamualaikum ya waladi warahmatullahi wabarakatuh begitu anak kecil melihat baginda Nabi SAW langsung mendekatkan mendekatkan dirinya kepada Rasulullah bagikan melihat kedua orang tuanya. dipegang erat-erat Rasulullah memegang kepalanya lalu dipangku di pahamnya Rasulullah Wahai anakku, mengapa tidak mengikuti dengan teman-temanmu hari raya? Hari yang penuh barokah. Kata anak itu apa? Anak malu ya Rasulullah, lihat bajuku sudah tambalan. Anak kecil. Bajuku lihat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, Wahai anakku, kemana bapakmu, bapakmu nak? Dijawab oleh anak tersebut, langsung menundukkan kepala ayahku telah menjadi syuhada pada waktu perang Uhud ya Rasulullah waktu nabi perang Khaybar Rasulullah kaget karena melihat anak tersebut ternyata karena yatiman anak itu yatim ketika ditanya kembali oleh Rasulullah wahai anakku sekarang kemana ibumu nak ibu telah menikah kembali tapi sampai sekarang saya menunggu kunjung datang ya Rasulullah. Langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak itu dipanggul oleh Rasulullah di atas pundaknya. Saraya berkata apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang aku ayahmu nak. Sekarang aku yang akan melindungimu. Jangan kecil hati wahai anakku. Aku adalah yang akan melindungimu. Besarkan hatimu wahai anakku dibawa turun oleh Rasulullah masih di pundaknya dibelikan pakaian sendiri oleh tangan yang mulia dimandikan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hebatnya Rasulullah SAW kecintaannya begitu dari yang mulai paling kecil sampai yang paling dewasa tapi kita yang dipikirkan terkadang tidak jauh ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum hidupmu di sisi Allah baik untuk kalian dan mati pun di sisi Allah untuk kalian baik karena apa kalau umatku rukun kompak saling mengayomi, saling ngasih-asih asuh. Allah Ta'ala memberitahu kepada aku. Tapi bila tamatku keadaannya pecah belah, mudah diaduk domba, mudah dijeblokkan, mudah tawuran. Rasulullah malu diberi tunjuk oleh Allah Ta'ala. Lihatlah kekasihku, lihatlah keberadaannya umatmu. Rasulullah langsung meminta kehampunan untuk umatnya. Kapan kita akan menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? masih hidupnya saja kita sudah tidak jumpai waktu beliau dikubur kita menyusahkan kapan kita akan membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah riba beriman bila mana kita sudah mencintai kepada Rasulullah kita akan meningkat sabar wasyukur tumal hayat kita malu kepada Allah malu kepada Rasulullah kalau kita mau melangkah melangkah melangkah tepat atau tidak dengan ajaran Rasulullah SAW kulli kodamin, godamin sehingga tiap pelaku perilaku kita itulah at-tariqah apabila kita berhasil akhirnya puncaknya kita akan meraih usul ke hadratil makbul dan tidak lain telah kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala almarhum aman ahabba kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya ma'asyiral muslimin rahimakumullah apabila kita ingat musalsal dalam tarekat qadiriyah naqsyabandiyah dan lain sebagainya la yazalu innahum minal awliyaillah semua ulama al-kiram yang telah diwisuda oleh Allah Ta'ala langsung tidak ada fakultasnya fakultas paling tidak ada nama boleh tapi kalau keluar dari fakultas atau institut itu menjadi wali, tidak bisa. Yang mewisuda Allah Subhanahu wa taala langsung ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Kasih sayangnya para beliau mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sampai di kuburnya pun para beliau masih perhatikan kepada kita terlepas daripada pro dan kontra saya tidak mau berbicara pro dan kontra realita yang ada lihat dari Maulana Maulana Hasanuddin Banten sampai keluar Banten luar Banten itu udah bakal rame masjidnya tanpa Habib Hussein luar Banten paling kalau Jumat pantas atau sholat di Jumat tapi setiap hari penuh oleh Zairi berapa bas. Maulana Hasanuddin Banten. Lingkungannya. Orang dagangan ini, dagangan itu macam-macam. Di luar batang, sama. Sampai ke Gunung Jati. Sampai ke Sunan Ampel. Umumnya orang dagangan punya toko yang besar harus di pinggir jalan. Tapi ini tidak di setiap kampung, toko besar-besar di dalam kampung dari mulai ampel gading, ampel geto, dan sampai ampel ampel. Setiap hari non stop, sampai 150 bus 100 bus bahkan lebih Zahirin mendatangi ziarah kepada para beliau yang sudah mati ratusan tahun setiap dagangan rame masjidnya ikut kepada orang yang mati tongnya penuh karena berkah orang yang ziarah kepada orang yang mati dagangan di situ ramai pedagang yang ada di komplek Sunan Ampel semua bonceng kepada orang yang mati capek jorok kuncinya bonceng sama orang yang mati aliasnya orang yang mati masih bisa memberikan hidup makan kepada orang yang hidup orang yang di dalam kubur masih bisa memperhatikan kepada orang yang hidup kita yang hidup memperhatikan yang hidup setengah mati berarti kalah dengan orang mati satu kosong itu Betul tidak? Coba kalau kita lihat Al-warathatil al ulaq warathatil Ambiya Dalam kuburnya saja meninggal sudah ratusan tahun. Datang di sana baca tahlil, di sana baca selawat, di sana membaca apa namanya tasbih, di sana membaca yasin, yang satu lagi datang di sini belum selesai, ada yang bawa speaker kecil dan masing-masing bawaannya Bismillahirrahmanirrahim Yasin Qur'an al Hakim di sana la ilaha illallah la ilaha illallah di sana tahlil lagi dengan gaya yang yang lain la ilaha illallah la ilaha illallah di sana baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim di tengah-tengah ada yang baca baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belum lama ini masih ramai datang berapa bis dari belakang salamullah ya sadat binar rahman yang syakum datang berapa bus yang paling ajib apa tidak ada orang yang membaca pikir la ilaha illallah lalu dia mengeluarkan suara weh kalau kamu baca salawat jangan keras-keras kan gua dulu yang datang Lalu yang baca Quran menyerukan, kami lebih utama sedang membaca Quran, kamu yang diem, gak ada. Sama kerasnya, masing-masing dengan kompak rukun luar biasa. Artinya orang yang sudah mati dalam kubur masih bisa mempersatukan orang. Masih bisa merukunkan orang, masih bisa menjadi perekat kita. Sedangkan kita yang hidup merukunkan yang hidup saja setengah mati, apalagi merukunkan yang mati. Betul nggak? Kan? Nah, kalah mempersatukan persatuan menjadi berkat dengan orang mati. Maka kalau kita ditanya, Habib, istimewa ziarah keluar batang dan wali-wali lain, lain apa istimewanya? Malu. Malu kepada Allah. Malu kepada Rasulnya. Mereka di dalam kubur masih bisa memberikan makan kepada yang hidup. Ini satu ketoladanan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah amalan-amalan ulama-ulama tarekat dahulu yang bisa mengaplikasikan, mensosialisasikan la ilaha illallah kepada dirinya. Siapa orang yang tidak menginginkan hati kita bersih? Kita semua mendapatkan hati kita bersih. Kalau sudah kita ahli tarekat akan muncul adat kita, akhlak kita yang luar biasa akan menghargai Coba orang-orang ulama sufi makan satu butir nasi saja jatuh diambil walaupun itu kotor disisihkan di tempat yang lain kalau saya saya kan punya ruang gampang aja kan tidak pernah makan saja kan ditumpah beli lagi berasnya kan tidak masalah karena kita merasa ulus dan ulus yang nufus <laughs> Ada halus ke kempus ya. Ya, Tapi kita tidak sadar. Satu butir nasi, siapa yang di antara kita bisa mampu menciptakan satu butir nasi? Kita mampukah satu butir nasi kita menciptakan? mampu satu butir nasi syariatnya yang melibatkan berapa puluhan tangan dari mulai sawah sampai panen sampai menjadi beras bukan satu orang bukan satu tangan untuk menciptakan beras tersebut satu butir maka apabila kita hidup waktu kita makan sadar ya Allah kita tidak menghargai itu nasi karena sama nasi adalah sama dengan kita makhluk tidak bisa memberikan hidup, tidak bisa memberikan kenyang ataupun tidak bisa memberikan dahaga atau lapar. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar semata-mata. Hati-hati jangan sampai kita syirik makan. Kalau kita tidak makan mati, makanya kalau syirik itu tidak usah jauh-jauh, ke kuburan terlalu jauh. Makan saja kalau nggak kebetulan bisa syirik. Punya tingkat kalau tidak makan mati sama Apakah Tuhan kita itu nasib? Para ulama di dalam makan menghormati kepada si pemberi rezeki bukan karena nasibnya. Hormat kepada yang memberi rezeki dan hormat satu butir nasi yang andil luar biasa. Bagaimana el Islam ini kalau nasi saja sudah yang andil luar biasa? Bagaimana al Islam? ini? Bukan satu ulama, dua ulama, yang ikut andil di dalam memperjuangkan menghindari kebodohan-kebodohan. Dan begitu pula bangsa republik ini, negara ini yang memerdekakan. Kita semuanya bukan satu tangan. Makanya kalau kita bisa menghargai satu nasi saja, kita akan berpikir jauh. Kita malu kepada sesepuh-sesepuh kita, kita selaku bangsa yang mudah dipecah belah malu kepada yang memerdekakan dengan jiwanya, roh jiwanya ruhnya, sampai ke hartanya terkadang keluarganya demi siapa? kecintaannya kepada bangsa dan republik ini kalau kita ingat ke sana malu sebetulnya kalau kita mudah dipecah belah nasi saja sebetulnya kita bisa menghargai apa apalagi republik ini, apalagi bangsa ini, apalagi agama kita ini. Maka dari itu, Torikoh mengajak rujuk ilallah, fafiru ilallah. Mari kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti ajarannya akhlaknya adabnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua tarekat mempunyai madat Al-Madadil Musalsal yang tidak putus seperti kepada guru kita Syekh Hijam Al-Haqqani itu nasab silsilahnya tidak putus Naqsyabandiyahnya Al-Akhrariyah dari kita sendiri Khalidiyah begitu pula Qadiriyah bukan semata-mata ciptaan ulama atau buatan ulama Oh Qadiriyah karena pendirinya Syahdul Qadir Jilani itu kebetulan beliau sebagai imamnya sebagai mustahidnya tapi Syekh Abdul Qadir Jalani tidak membuat tarekat itu tapi ada dasar-dasar hadisnya yang mana beliau mengambil daripada gurunya Syekh Said bin Mubarak dari Syekh Abdul Habib Hasan Abdul Hasan Al-Hakari dari Abdul Wahid At-Tamimi dari Abdul farad At-Turtusi dari habib Bakar Syibli Abdul Qasim Al-Junaidi Ma'ruf Al-Qurhi Sakti Hasanul Basri sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tarekatnya Qadiriyah Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin dari Amir Bilal dari Muhammad Baba Samasi dari wajah Ali wajah Mahmud wajah Arif Abdul Khaliq Al-Bujuwani Yusuf Hamdani eh, dari Abi Yusuf Al-Hamdani Abi Ali Barmati Abdul Hasan Hirqani Abi Yazid Al-Bustami Al-Imam Ja'far Sadiq an al-Hagasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq an sama al-Farsi an Abi Bakar Siddiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tarekatnya Naksabandiyah pecahannya ada Hakoni, Justiyah, Suhrawardi dan lain sebagainya yang dari mengambil daripada Naksabandiyah semua satu jadi kalau ditanya Beb apa bedanya orang yang belum bertorekot sama bertorekot tidak ada bedanya sama Orang yang bertarekat membaca la ilaha illallah orang yang tidak berkerepot pun membaca la ilaha illallah sama Loh, kalau begitu perbedaannya di mana sedikit tidak ada banyak satu orang kumpul di Masjidil Haram saya contohkan saja yang mudah Rasulullah menganjurkan sunnah umpamanya minum ma'u zam-zam Oh, kita berebut minum, mengambil dari sumbernya yang sama. Yang diminum itu zam-zam, diminum sahabat lain itu juga zam-zam. Yang diminum Rasulullah pun zam, zam-zam. Tapi yang satu ini di belakang Rasulullah mendapatkan gelasnya dari Rasulullah SAW yang isinya zam-zam itu tadi. Setelah diminum oleh Rasulullah dioperkan ke belakang. Nih minum. Yang satu tidak mendapatkan bekasnya Rasulullah karena cangkirnya. Yang satu mendapatkan cangkirnya Rasulullah SAW. Yang satu minum zam-zam biasa yang satu mendapat bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada tabiin, tabiin, tabiin yang disebut al-madad min madadillah itu dari sini contohnya dan mudah saja. Semoga kita masuk ke jajaran orang di dalam musalsal. Amin. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah anfa'na barakatihim wa aromatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim fid wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya apabila kita tentu kata yang kita berkenan mohon maaf sebesar-besarnya walaupun Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.